Kita telah sampai pada turunnya ayat di subuh hari. Ayat-ayat yang menjelaskan pengampunan untuk untuk sahabat Ka'ab, Mirara, dan Hilal radhiyallahu anhu. Yang sangat menarik Ketika ayat-ayat pengampunan ini turun, respon kaum muslimin para sahabat yang melakukan pemboikotan kepada tiga sahabat ini. Diboikot selama 50 malam 49 hari. Ketika turun taubat, ternyata mereka sangat berbahagia. Mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan taubat Allah untuk mereka. Ada yang ke Ka'ab bin Malik, ada ke sahabat Mirarah, ada yang ke Hilal bin Umayyah. Allah anhu. Yang pergi ke sahabat Ka'ab ada yang mendaki gunung. Dan ada yang berkuda. Berlomba. Ingin menjadi orang yang pertama menyampaikan kabar gembira ini kepada saudaranya. Padahal sebelumnya, jangankan berbicara. Menjawab salam pun tidak boleh menjawab salam. Proses pemboikotan. Ini diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang yang bersalah ketika itu. Tapi begitu turun taubat luar biasa kebahagiaan mereka. Yang berkuda bersegera, yang berjalan kaki lewat jalan pintas, tapi mendaki gunung. Begitu dia tahu akan kalah dengan yang berkuda. Eh, akhirnya dia mengambil kecepatan suara Bukan berlari seperti suara. Dia berteriak dengan suara tertinggi. Ya Ka'ab bin Malik Abshir. Dengan suara tertinggi. Ternyata suaranya yang duluan tiba dari penunggang kuda. Begitu sampai di hadapan Kaab dengan terengah-engah menyampaikan kisah taubat ini, Sahabat Ka'ab berkata, tak kala dia datang, memberi kabar gembira kepadaku. Saya melepas kedua pakaian. Saya pakaikan kepadanya. Atas kabar gembira yang disampaikan kepadamu. Kata beliau demi Allah, saya tidak punya pakaian selain keduanya tapi dilepas juga karena bahagianya ingin memberi hadiah kepada sahabatnya yang memberi kabar gembira. Demikianlah. Saya pinjam dua pakaian supaya bisa datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu datang kepada Nabi di sepanjang jalan, di masjid. Manusia berkelompok-kelompok, jamaah demi jamaah menyambut saya sambut kabar gembira taubat Allah kepadamu. Sampai saya masuk ke masjid. Di masjid, manusia semuanya duduk. Tapi ada sahabat yang berdiri. Sahabat Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Angkit, berdiri. Menyambut saya menyalami saya, memberi kabar gembira kepada saya. Sehingga penyambutan sahabat Tolha ini betul-betul membekas dalam diri sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika berada di hadapan Nabi, kata beliau tak kalau saya memberi salam kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka nampak di wajah beliau cahaya kebahagiaan. Pemboikotan itu bukan untuk menyiksa. Pemboikotan itu untuk berbahagia. Supaya lahir manusia yang lebih mulia. Beda dengan sebagian orang yang sedikit-sedikit hijrah-hijrah. Iya, yang semata didasari oleh emo, emosi kita ketika sudah mendengar sahabatnya bertobat, justru tidak suka. Alikhwah Kata Nabi, sambutlah kabar gembira ini. Di hari yang tak ada hari yang lebih baik bagimu sejak engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Sahabat Ka'ab bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah tobat ini dari engkau atau dari Allah? Kata sahabat Ka'ab, bahkan datang dari Allah. Wajah Nabi betul-betul seperti bulan purnama karena bahagianya. Saya berkata kepada Nabi, Sungguh, di antara wujud taubat saya, saya lepas semua harta saya, sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Sebab taubat dan sedekah itu bergandengan. Kalau ada orang taubat dari kesalahan, kemudian malas bersedekah, tambah kikir, itu tanda-tanda rusak taubatnya. Apalagi kalau pelanggarannya berhubungan dengan harta. Mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan semacam itu. yes. Eh, atau ribawiyah. Taubat dari semua itu. Tapi tambah dikit. Atau berat baginya untuk bersedekah. Itu tanda-tanda taubat yang rusak. Lihat bagaimana sahabat Nabi mempraktekkan taubat saya serahkan seluruhnya. Apa kata Nabi? Tahan sebagian harta engkau. Sebab itu lebih baik bagi engkau. Karena Nabi menyuruh tahan sebagiannya, maka beliau tahan. Kemudian beliau berkata, Wahai utusan Allah, tidaklah Allah menyelamatkan saya, mengagrahkan tobat yang sangat luar biasa ini, kecuali karena as saya jujur itu tadi dewal kisah jujur karena itu di antara wujud tobat saya selamanya saya tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali hanyalah kejujuran kejujuran selama saya masih hidup Akhirnya perjalanan hidup sahabat Ka'ab terus berada di atas keindahan-keindahan kejujuran. Beliau tidak pernah sengaja berdusta. Dan kata beliau di saat menceritakan kisah ini, Nabi sudah wafat, sudah lewat bertahun-tahun Beliau mengatakan saya mengharap Allah Subhanahu wa taala terus menjaga saya di atas kejujuran ini. Lihat bagaimana kebahagiaan para sahabat kaum muslimin didikan Nabi menyambut sahabatnya yang bertaubat. Sangat berbahagia. Tapi ingat, kebahagiaan Allah terhadap tobat-taubat hambanya mengalahkan kebahagiaan siapapun juga. Kita sudah sebutkan hadisnya. Allahu asyaddu farha. Sungguh Allah lebih dahsyat kebahagiaannya di taubat ya abdi terhadap taubat hambanya. Karena itu Allah memanggil hambanya. Watubu ilallahi jami'a أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Bertobatlah kalian seluruhnya. Kalian seluruh kepada Allah wahai orang-orang beriman. Pasti kalian selamat. Kisah tobat sahabat Ka'ab diungkap dalam Quran Ayat ini yang turun menjelaskan tobat. Di sini titik penekanan yang ingin kita tekankan yang merupakan salah satu dari puluhan dari puluhan pembahasan taubat yang terdapat dalam surah At-Taubah. Khusus surah Taubah Ada sampai puluhan. Minimal 20. di antaranya yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa taala turunkan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin. Sampai akhir ayat innahu bihim raufur rahim. Di ayat selanjutnya wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dafat 'alaihimul ardu bima rahubat sampai akhir sampai akhir ayat kemudian ditambah dengan ayat selanjutnya ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ini ayat 95 sampai 96 surah At-Taubah. Kita cermati ayat ini. Ada rahasia besar tentang tobat dalam ayat ini. تاب الله Sungguh Allah telah memberi taubat. Alan Nabi kepada Nabi. Wal muhajirin dan kepada orang-orang muhajirin. Wal ansar dan kepada orang-orang ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usr yang telah mengikuti Nabi fi sa'ah dalam kondisi sangat sulit ini pembahasan perang Tabuk sebab perjalanan peperangan ini sangat jauh berbulan-bulan dan bukan melewati lereng-lereng gunung. Padang pasir yang sangat panas. Persiapan sahabat harus besar. Ditambah lagi saat itu, saat pacet pelik. Kekurangan. Disinilah sahabat Uthman bin Affan memberikan sedekah yang tiada tandingannya. Eh, yang Nabi memberitakan dengannya beliau masuk ke dalam surga. Iya. Beliau memberi ribuan bekal untuk Jaisul Usra ini. Pasukan kesulitan. Allah akhiri ayat ini dengan innahu bihim raufur rahim. Kita persingkat. Sungguh Allah terhadap mereka rauf sangat menyayangi, sangat merahmati. Setelah itu baru untuk tiga sahabat ini wa ala Dan Allah juga telah memberi taubat kepada tiga yang ditangguhkan. Khulifu di sini ditangguhkan taubatnya. Sampai akhir ayat. Sekarang cermati yang ingin kita tekan. Taubat turun ternyata diberi kepada yang berangkat dan yang tidak berangkat yang bertaubat. Jelas? Dalam satu lafaz tanpa pengulangan. Laqad taballah. Sungguh Allah telah memberi taubat ala kepada Nabi, muhajirin, ansor yang mengikuti Nabi. Ini ikut perang. Dalam kondisi sulit. Dapat tobat. Terus lihat ayat kedua. Wa alaf talata. Dan terhadap tiga orang. Tidak diulangi kata tobat. Sebab bersambung dengan sebelumnya. dan terhadap tiga orang. Tiga orang sahabat Ka'ab. Murarah dan Hilal. Dari Allah Wan. Bersalah karena tidak ikut berperang. Dan tidak punya uzur. Tidak punya uzur. Kenapa tidak ikut? Murni kesalahan. Tapi melewati proses tobat. Akhirnya mendapatkan tobat pula. Para ulama memberi ilmu di sini. Bahwa setinggi-tinggi anugerah Allah kepada hamba adalah anugerah taubat. Puncak pencarian kita adalah dapat taubat. Sebab yang pergi berperang melewati kesulitan yang sangat dahsyat sekali betul perbuatannya, dimuliakan Allah, dimuliakan dengan apa? Dimuliakan pula dengan taubat. Taubat adalah puncak. Apapun amalan kita, harapkan taubat Allah di balik kita. Ini pendalaman niat masuk ke dalam uraian-uraian niat yang terdalam. Ada orang berniat ikhlas kepada Allah mengharapkan rahmatnya. Bagus. Tapi itu global. Harapkan rahmat puncak. Taubat dari Allah. Harapkan pengampunan Allah dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan amalan-amalan kita. Ketahuilah ikhwah. Taubat, pengampunan adalah puncak perjalanan hamba. Hidup seorang muslim adalah hidup di atas la ilaha illallah. Dan sehebat apapun kita mewujudkan la ilaha illallah, maka ujung-ujungnya tetap istighfar, minta pengampunan kepada Allah. Mau dalilnya? Coba cermati ayat ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minin wal mu'minat. Sampai akhir ayat. Coba. Dua perintah dari Allah. Perintah pertama, fa'alam ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Saat ayat ini turun, Tidak bisa lagi dilihat. Sampai di mana ilmunya Nabi Muhammad tentang la ilaha illallah. Sangat dalam, sangat luar biasa sudah. Tetapi diperintah lagi supaya memperhebat ilmunya. Kemudian menyusul perintah kedua yang tidak bisa dilewati oleh perintah pertama. Apa itu? Wastaghfir lidambik. Minta pengampunan terhadap kesalahan dan kesalahan orang-orang yang beriman lelaki dan wanita. Beristighfar jemaah beliau alaihi salatu wassalam dalam satu majlis dalam satu majlis sampai 70 kali beristighfar bertaubat padahal beliau telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita terlalu lalai menganggap diri kita lebih menganggap kita selamat dari dosa padahal justru kemuliaan itu ada pada istighfar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik adalah ilmu yang menegaskan bahwa jenjang tertinggi dari perwujudan la ilaha illallah kemanapun arahnya harus diakhiri dengan istighfar mengejar jenjang istighfar, mengejar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah syariat Islam sehabis ibadah-ibadah besar kita diakhiri dengan istighfar. Habis solat suruh istighfar. Habis haji berbanyak istighfar. Habis berpuasa istighfar. Ibadah-ibadah besar diakhiri dengan istighfar. Bahkan puncak perjalanan hidup Nabi. Ternyata perintah terakhirnya pun istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, fauj wa fauj. Gelombang demi gelombang, masyarakat demi masyarakat, suku demi suku. Kalau sebelumnya satu-satu, sembunyi-sembunyi. Tapi puncak kemenangan Nabi di akhir-akhir hidup Nabi berhasil dakwah dengan keberhasilan yang tiada tandingannya. Ternyata setelah datang ini apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Tuhan. Puji, besarkan Tuhan. Apa perintah terakhir? Wastaghfir Innahu kana tawwaba. intala ampunan. Sungguh dia maha memberi ampunan. Abdullah ibnu Abbas, demikian pula sahabat Umar radhiyallahu anhu, memahami ayat ini, mereka mengatakan apa? Ayat ini adalah ajal Nabi. Ayat yang merupakan pertanda ajal Nabi. Sebab Allah sudah suruh istighfar. Sementara istighfar dalam Islam itu letaknya di akhir. Puncak dia. Kalau sudah disuruh beristighfar, berarti Allah sudah akan angkat Rasulnya. Dan benar, ini ayat surah merupakan ajal Nabi alaihi wassalam. Ada satu peristiwa yang betul-betul mengangkat istighfar itu, pengampunan itu berada pada derajat tertinggi. Peristiwa terjadi di padang mahsyar. Dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sangat sahih. Terkenal hadisnya. Hanya uraiannya banyak yang tidak paham. Tentang sekelompok manusia yang mendatangi Nabi, Nabi Adam minta kepada Nabi Adam supaya apa? Nabi Adam minta kepada Allah supaya disegerakan hisab. Sebab berkumpul di padang mahsyar itu sangat mengerikan keadaannya. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam menyebutkan dosanya, kesalahannya, kemudian mengatakan nafsi, nafsi diriku, diriku. Hanya beliau mengatakan pergi kepada Rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Nuh alaihi salatu Sesampainya kepada Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama. Menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi, nafsi. Hanya beliau mengarahkan pergi kepada Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban demikian. Menyebutkan kesalahannya dan mengatakan nafsi. Hanya beliau mengatakan pergi ke Kalimur Rahman. Orang yang dibicarai langsung oleh Allah. Alaihi salat. Nabi Musa alaihi salatu Tapi Nabi Musa pun mengatakan kesalahannya nafsi. nafsi. Hanya beliau arahkan kepada kalimatullah yang tercipta dengan kun fayakun maka jadi. Tanpa ayah lahir dari seorang ibu yang sangat suci. Isa alaihi salatu Nabi Isa pun menjawab, nafsi, nafsi. Coba lihat, setiap Nabi ketika mengarahkan kepada Nabi yang lain, maka apa? Dia pasti menyebutkan kehebatan paling khususnya Nabi. Sekarang Nabi juga mengatakan nafsi-nafsi. Dia mau mengarahkan kemana? Tidak ada setelah Nabi saja jadi satu. Yang termulia, yang terhebat. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesampainya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Analaha Sayalah pemilik hal ini. Memang hanya Nabi yang diberi kesempatan untuk meminta ini. Sekarang apa ujian Nabi Isa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sangat banyak ujiannya. Beliau hanya menyebutkan dua sifat untuk Nabi Muhammad. Sifat ini mewakili semua sifat. Idhab ila abdin. Qad ghafarallahu lah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi Isa, kalian berangkat. Engkau berangkat. Idhabu ila Kalian berangkat kepada hamba. Sifat pertama sebagai hamba. Kemudian menyusul sifat kedua. Hamba yang telah mendapatkan pengampunan seluruh kesalahannya yang lalu dan akan datang. Pengampunan kemuliaan sebagai orang yang terampuni. Kalau begitu sangat jelas, ampunan Allah adalah puncak harapan kita. Kerahkan segenap keikhlasan kita, kecintaan kita, harapan kita, takut kita, ibadah kita, amalan kita, dengan jasad, ruh kita, batin kita, dengan harta kita, untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah. Tobat. Hebatnya ampunan itu justru dipersiapkan pula untuk orang-orang yang bersalah. Sehingga dengan ampunan, dengan taubat ini, orang bersalah justru lebih mulia daripada sebelumnya. Lihat peristiwa wanita yang berzina, justru mendapatkan taubat yang seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka tobatnya masih lebih luas. Lihat bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada pembunuh 100 jiwa. Lihat bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada tiga sahabat ini. Dan jangan jauh-jauh lihat bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebelumnya Nabi Adam di surga, tapi bersalah, dikeluarkan dari surga. Setelah keluar, bertobat, mengakui kesalahannya dengan tobat ini akan kembali ke surga yang lebih nikmat dari sebelumnya. Ternyata kesalahan adalah perkara yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Kita semuanya adalah sosok-sosok hamba Allah yang bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam pasti bersalah wa khairul khata'ina tawwabun dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Bertobat, bertobat. Jadikan dia amalan kita, jadikan dia harapan kita, jadikan dia dikir kita, jadikan dia maksud dalam ibadah kita. Jadikan dia puncak harapan kita. Tobat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari bid'ah, dari kedustaan, dari pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa besar, dosa kecil. Tinggalkan yang makruh. Eh, tinggalkan dosa besar. Yang lanjutkan dengan meninggalkan dosa-dosa kecil. Selanjutnya tinggalkan yang makruh. Kemudian lanjutkan. Jangan terlalu sibuk dengan perkara mubah. Sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian tingkatkan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sunnah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan semut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Hanya dua. Petunjuk Nabi. Berkata yang baik atau di? Diam. Ini jamaah sedikit uraian tentang tobat dan keindahan tobat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kekuatan kepada kita untuk memperbanyak tobat, memperhebat tobat, dan memperkokoh tobat kita. Dan saya ingatkan, saya ingat saya, pernah ada ceramah tentang sayyidul istighfar. Doa pimpinan pengampu, pengampunan di masjid ini. Dalam waktu maghrib isya ini. Tetap amalkan doa itu. Sebab dia adalah pimpinan semua doa. Sebagaimana dia adalah pimpinan doa, pengampunan. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan التائبون المstaghfirun lillah ilallah dan meninggal di atas kemuliaan sebagai hamba yang bertobat dan beristighfar kepadanya. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.